tajam yang apabila kalian tidak mau menggunakannya maka waktu itu pun yang akan menebas diri-diri kalian al-waqtu kasayif waktu bagaikan pedang yang tajam illam taqta'uhu wa yaqta'uk kalau engkau tidak menggunakannya maka waktu itulah yang akan menebasmu kehidupan di dunia hanyalah sekali dan yang sekali ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencari jalan-jalan keselamatan di akhirat nanti. Sehingga seorang di dalam kehidupan dunia hendaknya berhati-hati Jangan sampai dengan prinsip yang salah hidup itu hanya sekali, maka kita manfaatkan dengan cara melomparkan, melampiaskan segala keinginan hawa nafsunya. Hidup hanyalah sekali Yang nanti kita akan dikembalikan kepada alam yang sarmadi Yakni negeri akhirat Yang terus berlangsung tidak ada henti Seorang dalam kehidupan dunia yang sekali ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari jalan-jalan akhirat dan tidaklah jalan akhirat yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah dan jannahnya melainkan jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dikala para sahabat hidup bersama Rasul maka tidaklah mereka mau mengambil kecuali apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka kadangkala menanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memastikan itu betul-betul datang dari Rasul alaihi salatu wasallam Adapun setelah wafat beliau alaihi salatu wasallam yang tidak mungkin kita bertemu dengan beliau untuk bertanya langsung maka hanyalah jalan kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama Sesungguhnya para nabi tidaklah wafat meninggalkan dirham ataupun dinar, tidak meninggalkan dinar uang mes, wala dirham dan juga tidak pula uang perak. Wa innama warrasul ilma, hanyalah mereka wafat meninggalkan ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka mereka telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu agamakah manakah yang dimaksud oleh Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang lainnya, "Taraktu fikum amraini lam tudillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila berpegang teguh dengannya yakni kitab Allah, Al-Quran dan sunnah beliau Al-Hikmah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidaklah akan suatu konsep suatu prinsip suatu teori dikatakan sebagai ilmu agama kecuali apabila makhudun minal kitab wa sunnah diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah diambil secara lafadznya atau dim atau mafhumnya atau dimnan kandungan yang dikandung dari firman tersebut ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu tidaklah seorang menjadi ahlul ilm Tidaklah seorang akan menjadi orang-orang yang selamat Melainkan apabila mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah Maka mudah-mudahan duduknya kita Di dalam majlis ini dalam rangka untuk membaca Al-Quran Ayat sebagian ayat-ayatnya dan mendengarkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang itu merupakan ilmu agama Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan di mana ilmu tersebut merupakan warisan dan yang namanya warisan tidaklah semua orang bisa mengelolanya dengan baik maka Rasul membatasi al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Oleh karena itu di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah kita mengikat pemahaman kita dengan bimbingan para ulama. Wa fi tilkumul ulama dan termasuk bagian dari para ulama bahkan yang paling awalnya adalah golongan para sahabat Nabi di mana mereka orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu mereka orang-orang yang barakallahu fikum mengetahui sebab musabab wahyu ini turun dan pada konteks bagaimana wahyu tersebut diberlakukan mereka orang-orang yang paling mengetahui makna dengan baik Dikarenakan dikala mereka keliru di dalam memahami dengan modal bahasa Arab belaka Maka langsung diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tafsir yang benar Datang sebuah hadis Yang diriwayatkan di dalam sahih dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu Kata beliau lamma nuzilat qaulullahi ta'ala Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Alayah kata beliau tatkala turun firman Allah taala walladzina amanu dan orang-orang yang beriman dengan syarat walam yalbisu imanahum bidzulmin tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah yang akan mendapatkan hidayah petunjuk maka kata Abdullah bin Mas'ud syaqqa dzalika 'ala sahabat seluruh sahabat mendengar turunnya ayat ini merasa berat pesimis untuk menjadi ahlul jannah mendapatkan petunjuk Kok bisa? Mereka orang-orang yang datang dari Arab. Ahli bahasa Arab. Karena dulu nggak ada istilah nahwu, sorof itu sekarang karena banyaknya orang ajam masuk Islam nggak tahu bahasa Arab. Dibuatlah kaidah-kaidah untuk memahamkan. Mereka para sahabat mumpuni dalam bahasa Arab. Maka ketika turun Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Di dalam bahasa Arab, bidzulmin nakirah. Pakai tanwin. Bukan alif lam. Nakirah fi siyaqi syarat dalam konteks pembicaraan syarat barang siapa dan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya ini atau fi nafi dalam siyak penafian tidak mencampur adukan yufidul umum memberikan faedah umum. Apakah zulmun abdilillah zalim kepada Allah seperti syirik ataukah zalim kepada sesama menganiaya ataukah zalim kepada diri sendiri meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Lah ini tentunya tidak ada di antara kita para sahabat atau dia tidak diantara kita mereka memahami para sahabat seorang pun yang tidak pernah terjatuh pada ketoliman Ya. Siapa yang nggak pernah mukul anaknya? Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Padahal itu sifat manusia. Kalau begitu kita nggak akan mendapatkan hidayah. Tidak akan mendapatkan keamanan. Lihatlah mereka orang yang mumpuni bahasa Arab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera meluruskan kesalahan yang ada pada mereka dengan mengatakan alaisa alam tasmau qala Luqman li bukan itu yang dimaui bukankah kalian mendengar wajangan lukman al-Hakim kepada putranya dikala beliau menasehati ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim Wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Karena sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat agung Innama dhalikumu syirku Tidak lain yang dimaui seorang yang beriman Yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan Kezaliman di sini kesyirikan Oleh karena itu Kita wajib untuk kembali kepada pemahaman sahabat Nabi sehebat apapun ilmu bahasa Arab kita. Naam, barakallahu fikum. Harus kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa demikian? Kalaulah bicara hebat-hebatan tentu para sahabat lebih hebat. Mereka sejak lahir bicara bahasa Arab. Bahkan bukan sekedar bicara bahasa Arab, mereka ahli sastra, yang tentunya mengetahui balaghah-balaghah, badi, bayan dan seterusnya ilmu tersebut ada pada mereka. Namun pun keliru. Nam Barakallahu fikum. Hadis ini yang benar berarti mewajibkan kita kembali kepada para sahabat. Jangan disalahpahami. pahami Salah pahami, wong sahabat saja salah kalau saya ya wajar salah, jangan disalah-salahkan. Para sahabat disalahkan oleh Nabi diluruskan. Sehingga kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dikala seorang muslim baik secara individual ataupun komunitas ataupun kelompok mereka berlepas diri meninggalkan pemahaman para sahabat tentunya mereka akan banyak jatuh pada kesalahan dan kekeliruan di antara kelompok-kelompok yang keliru adalah mereka golongan orang-orang khawarij yang kadangkala membuat manusia tertipu yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka menjadikan manusia yang bodoh tertipu qaumun yaqra'unal Qur'an mereka orang-orang yang berbicara membaca Al-Qur'an hafal Al-Qur'an membasahi lisan-lisan mereka sehingga orang menyangka oh ini benar sehingga dikala mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang mereka bawa kepada Ali tuntutan dengan ayat Allah, "Inil hukmu illa lillah." Ayat Al-Qur'an. Hukum itu harus dengan hukum Allah. Kenapa engkau menjadikan hukum manusia wahai Ali? Lihatlah. Khawarij muncul pertama di zaman Ali. Nah barakallahu fikum. Kalau antum bertanya, kenapa mereka sesat? Jawabannya karena lepas dari pemahaman sahabat. Mana buktinya? Tatkala Ali radhiyallahu anhu mendapatkan mereka sekitar 6000 orang telah membentuk suatu kekuatan di sebuah wilayah yang namanya Haruro. Maka Ali bin Abi Thalib Khalifatul Rashidur Rabi' Yang keempat Khalifah Rasidin yang keempat dengan hikmahnya. Sebelum menumpas mereka menasehatinya. Bukan beliau langsung yang menasehati, mengirim Abdullah ibnu Abbas sepupu beliau. Enam kepada mereka. Maka apa diantara pertanyaan Ibnu Abbas? Pertanyaan pertama setelah mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang seakan-akan membenarkan madhab mereka maka pertanyaan pertama yang diajukan Ibnu Abbas Aku akan bertanya kepada kalian Hal minkum ahadun min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah ada diantara kalian salah seorang dari sahabat Nabi? Lihat Apakah ada diantara kalian seorang dari sahabat Nabi? atau di atas pemahaman sahabat Nabi? Apa jawaban mereka? La, tidak ada. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, "Wa ana sahabatun Nabi, wajitu min 'indi sahabah, aku adalah sahabat Nabi, aku datang dari sisi para sahabat Nabi." Nah, lihatlah. Kemudian diluruskan tuduhan-tuduhan mereka yang berdalil dengan Al-Qur'an seakan-akan mereka di atas manhat yang hak yang lurus pemahamannya ternyata mereka tersingkap di atas kesesatan barakallahu fikum diluruskan oleh Ibnu Abbas kalau kalian menuduh diantaranya Ali bin Abi Thalib ketika membuat perundingan dengan Muawiyah dan juga Aisyah radhiyallahu anhum yang semuanya sahabat Nabi yang mulia. di dalam mereka terjatuh kepada kekufuran dan kemaksiatan yang besar. Tidak menjadikan mereka kafir dan dicela. Perselisihan yang terjadi pada mereka kita tahan lisan-lisan kita. Nah, di dalam mereka terjadi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Dengan tuduhan kalian mereka menjadi kafir ketika Ali merubah Amirul Mukminin karena berunding dengan Muawiyah dan Aisyah yang kalian katakan kalau begitu Amirul Kafir demikiankah pemahaman sahabat tidak kata Abu Abbas sungguh kalaulah sekedar tidak menggunakan nama atau embel-embel atau title Amirul Mukminin nah itu dihapus oleh Ali berarti menunjukkan Ali sesat Amirul Kafirin Hah? tidak sungguh hal yang lebih dahsyat telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada Ali yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy yang memerintahkan kepada katib dalam suatu riwayat katib penulis itu adalah Ali bin Abi Thalib karena Rasul Muhammad SAW tidak bisa menulis di dalam itu ditulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy mengatakan hapus itu nama Rasulullah sebab kami tidak meyakini engkau Rasul utusan Allah kalau kami meyakini kami tidak akan memerangi. Maka Rasulullah tanazul. Hapus itu tulisan Rasulullah. Sang katib berat hati tidak mau. Ya, istilahnya kita takut kuah, kualat ya masa menghapus. Maka Rasulullah SAW meminta ditunjukkan mana tangan beliau sendiri yang menghapus. Jadi ini antara Muhammad ibnu Abdullah dengan orang-orang Quraisy. Ditanya oleh Ibn Abbas, apakah terus dengan demikian Rasul menjadi bukan Rasulnya Allah jadi Rasulnya setan? Tidak. Ah demikian. Nah, walaupun tidak ada embel-embel, apakah terus menjadi sesat? Tidak. Nah, lihatlah. Ini dahulu lepas dari pemahaman sahabat. Barokallahu fikum. Sehingga mereka orang-orang khawarij Sebab kesesatan mereka Dengan sebab keluar dari pemahaman para sahabat Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya Di dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Yang mereka menyeru manusia ingin bersatu Namun bukan di atas pemahaman para sahabat menyeru mereka kembali kepada keimanan namun melarikan diri dari pemahaman sahabat yang menyeru mereka kepada persatuan namun menolak pemahaman sahabat maka bukanlah suatu keuntungan keberuntungan persatuan dan juga kesatuan Allah taala berfirman fa amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Fa in tawallau fa innamahum fi shiqaq syiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. <clears throat> Apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, imannya siapa? Para sahabat. Faqadih tadau maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk hidayah. Berarti patokan orang mendapatkan hidayah mau kembali ke pemahaman sahabat. Di antaranya. Kenapa? Karena ayat selanjutnya wa in tawallau lafaz selanjutnya. Kalau mereka berpaling dari pemahaman sahabat fa innamahum fi Tidak lain mereka fi Kita bahasakan fi karena nanti akan ada penjelasan. Kalau mereka sudah dalam syikok ini, fasayakfikahumullah. Cukuplah kau serahkan urusan mereka kepada Allah. Kita tidak perlu sibuk ngurusi orang yang sudah fisikok. Serahkan kepada Allah kahumullah. Allah cukup saja yang akan menangani mereka. Wahwasamiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bagaimana perlakuan Allah kepada mereka? kehendak Allah. Kadangkala Allah menyiksa segera di dunia kebaikan bagi mereka untuk bertaubat. Kadangkala Allah tunda, bahkan yang lebih ngeri Allah justru sukseskan dia dengan syikoknya tadi. Berpaling dari pemahaman sahabat. Sebagaimana Allah menyatakan wa may yushaqiqir rasula, orang yang yushakik syikok kepada rasul, kata Ibnul Qayyim, atau Ibnu Katsir yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wadin wa anta fi wadin akhar. Rasul di dalam satu prinsip manhaj lurus. Manhaj itu sekali lagi bukan madhab, bukan hizib. Ya. Manhaj itu bukan madhab, bukan hizib. Apa maksudnya ya? Kalau madhab boleh kita memilih, diambil, boleh ditolak. Itu madhab. Ya. Jadi salaf, salafi bukan madhab. Bukan pula hizb. Apa maksudnya hizb? Hizb itu sekedar pengakuan apapun dia pemikirannya, apapun amalannya sudah diakui sebagai ini. Alusunnah salafiyah adalah manhaj. Apa itu manhaj? Yaitu yang Allah Ta'ala berfirman likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja bagi setiap nabi dan rasul telah kami tetapkan bagi mereka syir'ah syariat untuk diamalkan wa minhaj dan manhaj untuk dilalui untuk diikuti nah ini namanya man manhaj yakni kata Ibn Abbas sunnah sunnah rasul nah barakallahu fikum jadi jangan disalahpahami manhaj salafi apa itu? Oh itu madhab, bukan madhab. Apa maknanya madhab? Madhab itu madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Boleh kita kadang ambil ini, boleh kadang kita ambil itu. Ya atau tidak? Ini madhab. Nah, bukan pula hizb. Apa itu hizbi? Kalau sudah mengaku sebagai salafi, apapun perbuatannya yang penting aku salafi, sudah. Tidak, namun manhaj jalan. Naam. Difahami sampai di sini para kalafikum untuk kita memahami. Maka mereka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah orang-orang yang fi menyelisi menyelisih manhaj Rasul tadi maka kata Allah wayat tabi ghairas sabilil mu'minin dan tidak mau mengikuti atau mereka justru mengambil jalannya mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman eh para sahabat pemahamannya bukan pemahaman sahabat bukan pemahaman para ulama yang mengikuti sahabat nuwallihi matawalla kami palingkan dia ke arah mana berpaling orang yang tujuan dakwahnya mencari manusia banyak ya Allah sukseskan ngajinya banyak orang yang dakwahnya mencari harta ngumpulkan harta ya Allah sukseskan. Oh iya ya itu Masya Allah terus sukses dengan hartanya. Orang yang mencarinya selain barokah manhajnya Rasul demikian. Allah palingkan dia. Ke arah mana dia berpaling? Wanuslihi jahannam kalau sudah terlarut-larut tempat kembalinya jahannam wasaat masiro. Ikhwanafiddin rahimani wa sallallahu alaihi Maka di sini orang-orang Khawarij Ketika mereka berpaling dari pemahaman sahabat, akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh. Lah ini awalnya lari dari pemahaman sahabat. Lihat argumen Abdullah bin Abbas, adakah di antara kalian salah seorang sahabat Nabi? Jawabannya tidak ada. Sehingga membuahkan kesesatan dan penyimpangan di antara penyimpangannya adalah menyelisih manhaj para sahabat untuk yani ikhtilaf ma'wulatil amri. Ini bab yang sekarang. Tadi kita memberikan judul perintah berpegang teguh dan bersatu. Bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah itu bab setelahnya. Ternyata setelah kita buka karena tadi kitab kita belum ketemu ini jazaloheron khairan Abu Ayun ada kitabnya. Selesainya terakhir baru tentang bagaimanakah kisah penyimpangan mereka dan penentangan mereka terhadap khilafah Muawiyah dan bagaimanakah sikap Muawiyah radhiyallahu anhu dan para sahabat serta tabi'in di zaman itu terhadap Khawarij. Sebagaimana yang telah lalu dari para sahabat mereka membantah, mereka menerangkan kesesatan yang tidak mau kembali diperangi. Nah barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum. Di antara prinsip khawarij kalau tadi mengkafirkan orang lain yakni mereka adalah ikhtilaf ma'wulatil amri selalu inginnya menyelisihi perintah para penguasa walaupun itu ma'ruf ini hakikatnya permasalahan jahiliyah. Di mana permasalahan jahiliyah diantaranya adalah mereka menyatakan bahwasanya ra'yuhum pemikiran mereka anna bahwasanya ta'atu walil amri dzamimah wa dhullah kalau kita kok tunduk kepada penguasa pada pemerintah ini merupakan perbuatan yang tercela lagi hina. Masa kita tunduk pada penguasa, padahal yang wajib kita tunduk hanyalah kepada Allah. Lisan-lisan mereka. Namun pada kenyataan mereka tidak tunduk kepada Allah. Nah, kalau kau tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul. Kalau kau tunduk kepada Rasul, ngikuti jalan sahabat. Kalau engkau ngikuti jalan para sahabat akan menghormati para ulama yang mengikuti jalan sahabat. Namun ternyata kalian ketika mendapatkan ulama yang mengikuti jalannya Rasul dan mengikuti jalan sahabat, kalian tuduh ulama haid wan nifas. Nah, Isinya cuma hadasana, hadasana. Isinya cuma syirik, bid'ah. Nah, taunya haid dan nifas. Tidak tahu fikhul waqi, perkembangan terkini daripada peperangan, daripada kekuasaan, daripada seterusnya politik dan seterusnya. Lah ini mereka. Barakallahu fikum. Mereka memandang ini demikian. Sehingga selalu apa yang diputuskan oleh pemerintahnya inginnya apa? Diselisihi. Inginnya di diselisihi. Ini prinsip-prinsip khawarij. Sehingga antum akan melihat seluruh aliansi seluruh kelompok yang ada pada mereka prinsip-prinsip khawarij seringnya apa yang dari program pemerintah wah oh, harus selisih cari alasan cari alasan cari alasan nah datang para sahabat bertanya kepada Rasul di mana muncul ya, kepada Rasul bagaimana ketika ya Rasulullah kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim yang mereka hanya mementingkan isi perut mereka apa yang harus kita lakukan afala nunabiduhum tidakkah kita lengserkan saja dia kita hancurkan dia kita kudeta kata Rasulullah salullaha ladhilakum wa addu ma'alaikum mintalah hak Allah mintalah hak kalian kepada Allah dan tunaikanlah kewajiban engkau sebagai rakyat yang dipimpin selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Ma mereka selalu menyelisi. Nah, sekarang babnya atharul ikhtilaf ma'wulatil amri. Prinsip khawarij diantaranya kemarin selalu ingin menyelisih penguasa dalam hal yang ma'ruf maka bagaimanakah pengaruh buruk dengan langkah khawarij tadi yang selalu menginginkan menyelisih penguasa atau sebelumnya? Apakah para sahabat ketika lihatlah praktek para sahabat ketika mereka dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim bahkan bengis merampas harta manusia bukan sekedar bahkan menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpahkan. Di zaman Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar sahabat Nabi bukan ya? Sahabat Nabi, sigar sahabi yang ketika Nabi saw wafat masih muda, jadi umurnya agak panjang. Mendapatkan masa tabi'in. Ketika itu Mekah dipimpin gubernur Hajjaj ibnu Yusuf seorang pemimpin yang pengis, yang otoriter dan diktator. Sudah. Tidaklah orang yang menyelisihinya melainkan akan disiksa. Bahkan dibunuh. Bagaimana? Tanya kepada Abdullah Umar. Kita enggak. Kita tetap mendengar dan taat. Kita enggak mau sholat di belakangnya. Enggak, kita sholat di belakangnya. Karena bimbingan Rasul, kalau mereka benar, pahala bagi kalian mau sholat berjamaah. Kalau mereka salah, dosa ditanggung mereka, kalian tetap dapat pahala. Ya atau tidak? Nah ini. Ini barakallahu fikum. Namun orang-orang khawarij memang ciri mereka pemikirannya selalu ingin menyelisi pengu penguasa. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Oh, tapi ilmiah. Oh, tapi inilah dari dulu, dari awal. Ya atau tidak? Mereka seakan ilmiah, oh ini ada dalil, ini ada dalil. Kembalikan kepada para ulama, adakah di antara kalian seorang sahabat? Oh tidak ada. Kalau sekarang adakah pada kalian pemahaman sahabat? Itu yang harus antum tanyakan. Tidak ada dalil, adakah sahabat yang memahami? Oh sahabat telah wafat. Nah kalau begitu, adakah di antara kalian ulama yang berpemahaman dengan pemahaman para sahabat? Nah, Wah itu ulama fikul wake itu taunya haid dan nifas. Ya. Lo ini fatwanya Syekh Nubaz. ini fatwanya oh mereka itu antek-antek penguasa. Nah itu akhirnya menjuluki para ulama yang lurus kembalinya seperti dulu. Barakallahu fikum. Nah ini bagaimana asar mereka? Hadzal ladzi yahsulu natijatul ikhtilaf yang seperti ini yang terjadi mereka mengkritisi mereka mencari-cari kesalahan mereka barokallahu fikum ingin mengelengserkan dan seterusnya ini adalah merupakan nati natijatul ikhtilaf buah karena mereka senang berselisih apa hakikat berselisih Berselisih yang dimaui berselisih dengan dari pemahaman sahabat. Shikok tadi yang akhirnya menyelisi para ulama, menyelisi para pumaro. Haula'i ikhtalafu ma'awulati umurihim. Mereka akan selalu akhirnya berselisih dengan penguasa mereka. Cukupkah para penguasa yang diselisih? Tidak. Waktalafu ma'amujtama'ihim. Berselisih dengan masyarakatnya. Coba antum lihat orang kalau sudah berpemikiran khawarij ya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif dan tidak bertentangan Al-Qur'an, mereka tidak mau ikut. Berselisih. Sehingga bedakan diri-diri antum supaya tidak terindikasi ya. Ada kegiatan masyarakat tarula ronda malam. Ronda malam ini berselisih dengan Quran Sunnah enggak ya? Gak ada dalilnya. Rasul mengatakan ronda. Ronda. Oh, kata siapa? Ada. Suatu malam Rasulullah di tenda bertanya, "Man yahrusunil laila? Siapa yang mau menjagaku merondai aku di malam hari ini?" Oh, ada ya. Datang Abu Bedah bin Jarrah. Oh, ternyata ada sahabatnya. Iya. Kalau disebut kamu wajib ronda memang enggak ada, kamu enggak dikenal dalam Quran Sunnah ya. Iya apa tidak? warga Purbalingga wajib ronda nggak ada ya. Namun tadi oh jadi loh sekarang oh ronda berarti tidak bertentangan luar tidak bertentangan. Kita ikut. Nah, kita ikut. Barakallahu fikum. Lah ini oh ikut ronda selama di sana tidak bertentangan luar sunnah ikuti. Nah, barakallahu fikum. Lah sekarang kerja bakti sebagai misal bersih selokan atau memperbaiki apa namanya jalan yang rusak. Ini bagaimana? Enggak ada. Dalam Al-Qur'an enggak ada bersihi selokan. Ya memang enggak ada. Inil hukmu illa lillah, hukumnya harus dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Ya memang enggak ada bunyi selokan. Namun Rasulullah mengatakan termasuk di antara bentuk keimanan yang paling kecil imatatul adza anit tariq mengangkat gangguan, menghingkirkan gangguan dari jalan. Kira-kira kalau jalannya lubang-lubang ganggu enggak? Oh iya ya. lah kita baiki. Oh iya. Ya atau tidak? Nah ini barakallahu fikum. Sehingga antum barakallahu fikum. Ini demikian, ya. Termasuk mereka senang berselisih dengan masyarakatnya. Namun jangan salah paham Berarti kita harus sesuai dengan masyarakat kita. Tidak. Dalam baik dan buruk tidak. Selama itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, kita semampu kita. Kalau menilai Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mengikuti dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Nah barakallahu fikum. Laini barakallahu fikum. Wanhazu ila al Al-Masbuhin Hingga akhirnya buah dari khilaf mereka hazu ila masbuhin. Mereka bergaya-gaya menjadi orang yang selalu penuh kesamaran. Dikejar ke sini, oh enggak begini, kejar ke sini, oh enggak begini. Lihatlah. Nah, wa'taqadul al khabisah yang akhirnya mereka wa'tanaku al khabisah mereka mengikat leher-leher mereka dengan pemikiran-pemikiran yang buruk yakni menyangka kalau kita itu ikut dengan apa yang ada pemerintah yang ma'ruf dalam artian atau mereka menyangka kalau kita sesuai dengan masyarakat yang ma'ruf tidak bertenang Al-Quran Sunnah ini adalah zamimah rendah mereka menyangka demikian rendah Barakallahu fikum Wayadunna haqqan mereka menyangka inilah al-haq jadi yang namanya al-haq kita harus beda dengan penguasa, harus beda dengan masyarakat. Ya jihad dan bahkan menyangka ini adalah jihad. Jihad di sisi mereka ia memerangi penguasa. 6. Wa yadhunnuha amron bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar. Mereka menyangka ini amar ma'ruf nahi munkar. Nahyan 'anil munkar. Nam wahiyah fil haqiqati hiyal mungkarul azim secara hakikat itulah kemungkaran yang besar ya ya atau tidak mana kemungkarannya engkau menyelisih jalan sahabat kalau sudah kemungkaran ini dilanggar pasti di belakangnya buruk akhirnya apa engkau eh, menjadikan orang mencerca syariat ya apa tidak engkau menjadikan orang pobi terhadap amalan-amalan yang hak dengan sebab engkau menamakan suatu amalan tersebut dilakukan tidak dengan pemahaman para sahabat. Jihad contohnya ya. Jihad kalau dilakukan dengan pemahaman sahabat pasti akan menjadi harum dan wangi dan baik. Namun dikala mereka tidak mau, akhirnya orang dikatakan jihad, oh itu pasukan jahat. Ya apa tidak? Sekarang yang mereka popiarnya apa? Nah ini. Kita mau terangkan, ayo kita kembali kepada syariat Islam. Oh, syariat Islam itu jahat. Nah, padahal kalau dilakukan dengan syiarnya para sahabat pasti akan baik. Nambarakallahu fikum. Contohkan di sini, wal jihadu innama yakunu fi dahriha dan jihad yang hakiki adalah kita lakukan ya pada khawarij itu dalam bentuk kalau memang mereka itu sesat, apa namanya? dengan kekuatan kita seorang rakyat ataupun manusia yang bukan penguasa, maka kita bantah. Terangkan kata Syekh Saleh Fauzan, membantah khawarij adalah barakallahu fikum dengan salah satu dari tiga cara. Di antaranya yang pertama yaitu iqamati da'wati ila tauhidi wattiba'is sunnah kita menebab, menyebarkan menegakkan dakwah tauhid dan mengikuti sunnah ini yang pertama karena kalau dengan dakwah tauhid tauhidnya akan benar kemudian mengikuti sunnah yang diikuti sunnah akan benar yang kedua bayanu manhajihim wa dalalatihim menerangkan manhaj mereka dan kesesatan mereka orang khawarij ini telah lewat dalam pertemuan yang lalu dan yang ketiga kalau ini tidak mengobati maka kita serahkan kepada para penguasa untuk diperangi ini barakallahu fikum ini mereka dan jihad hakikatnya pada mereka Kama daharoha Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagaimana Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin memerangi mereka. Wasohabatu bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan perintah Rasul fahuwallazi amara bi qitalihim. Nabilah yang memerintahkan untuk kita memerangi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij wa qatluhum wa nam bi qitalihim wa qatlihim wa inhaihim untuk memerangi mereka, membunuh mereka dan membumi hanguskan mereka. Orang-orang Khawarij. Nah, ini lihatlah selalu saja mereka gitu. Di antaranya coba lihatlah mereka orang-orang khawarij aslinya nah dan seluruh orang yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat pasti akan menjadikan justru kenapa kita katakan jihad pada mereka karena mereka lah yang mencoreng Islam contoh contoh mereka dengan pemahamannya yang menyimpang dari pemahaman sahabat ngakunya sahabat itu salaf ngakunya saya salafi namun kalau mau diajak pemahaman sahabat oh enggak yang akhirnya mereka menjadikan cacat Coba orang sekarang popi. Kalau dajak ayo ke manhaj salaf, enggak maulah salafi. Salafi itu wahabi. Ya atau tidak? Sebabnya apa? Karena mereka berpaling dari pemahaman para sahabat Nabi. Berpaling dari pemahaman dan manhaj para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Mungkin mereka menyangka salafi itu madhab apa maksud salafi itu madhab? Hah? Apa maksudnya tadi? Boleh kita mengambil, boleh tidak. Kan madhab. Mungkin mereka menyangka salafi itu kelompok. Apa makna kelompok? Kalau sudah yang penting saya ini ngaku salafi, saya mau ngaji, nggak ngaji, saya mau akidahnya ahlus sunnah ataupun bukan. Nah, yang penting aku salafi. Ya. Lihatlah jadi cacat. Jadi cacat. Orang mau ngaji salafi dacak, ayo kita ngikuti pengajian taklim salafi. Wah, enggak maulah. Salafi Wahabi. Nah, kita katakan enggak. Enggak ada salafi Wahabi, enggak ada salafi jihadi, enggak ada salafi i'tiqadi, enggak ada salafi seterusnya seterusnya dakwahnya tidak ada salafi itu manhaj jalan yang harus diikuti itulah Islam nah itulah is Islam barakallahu fikum maka di sini berarti kalau jihad kepada mereka iya diterangkan kesesatannya dan seterusnya dan Rasul ini orang-orang khawarij pertama ya yang mereka memerangi para sahabat Ar-Rasul huwallazi amara bibi biha. Rasul dialah yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Kenapa kita singgung-singgung tadi? Karena Wahabi pada asalnya adalah nisbah kepada Wahab bin Abdurrahman Rustum yang memiliki pemikiran diantaranya ibadiyah yang itu merupakan cabang dari Khawarij. Nah, Sini paham sini? Bukan pemahaman salaf. Namun pas kebetulan datang mujadidus salis. Mujadid yang ketiga yang memperbaharui agama Nabi. Mujadid yang pertama Abu Bakar Siddiq. Ketika orang ingin keluar Islam, keluar Islam, keluar Islam, Rasul wafat. Bertahan kekokohan dengan wasiat Nabi. Dengan sunnah Nabi Walaupun semua gelisah seorang diri Abu Bakar. Sampai Umar yang kokoh mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tarik itu tentara Usama bin Zaid." Dalam negeri kacau orang pada mau murtad. Tidak. Biarkan terus berjalan. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan aku pijak kalau aku tarik sunnah Nabi? Selamat. Nah, ya atau tidak? Yang kedua Imam Ahmad Dikala terjadi fitnah khulkul Quran. Ulama banyak. Pandai memaparkan hadis banyak. Nah, namun ketika barokah terjadi fitnah Mu'tazilah yang mana penguasa ketika itu barakallahu fikum memerintahkan untuk semua manusia menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini ucapan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Al-Quran yang benar kalau dalam Al-Quran kalamullah firman Allah bukan makhluk sifat daripada sifat-sifat Allah tidak terpisah dengan Allah nah bukan makhluk suara dan hurufnya semuanya datang dari Allah dipaksa kalau tidak mau menyatakan Al-Quran adalah makhluk maka akan dicambuk ulama sebagian mereka membikin tauriah tipu muslihat namun cara halus istilah sekarang bermain cantik ya bagaimana itu kitab Allah ada lima Zabur Taurat Injil Suhuf Musa Suhuf Ibrahim yang kelima apa lima ini makhluk maksudnya apa tangannya tadi jari yang lima ini. Lima ini makhluk, namun tersamarkan. Oh, berarti dia sudah menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau tauriyah, tidak mau namun tegar dengan akidah al-sunnah Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Cambuk tuk, tuk, tuk. besok lagi. Al-Qur'an makhluk, Qur'an kalau cambuk terus bertahan dengan itu. Datang manusia, bagaimana imam? Apakah kami harus demonstrasi? Enggak. Al-Quran allah bukan makhluk. Terselamatkan hingga akhirnya tiga khilafah. Mu'tasim, terus al wathik Billah, Satinal Mutawakil. Tiga khilafah berlalu menyiksa Imam Ahmad semuanya. Nah ini kalau satu orang mempertahankan. Nah, ya karena ilah manhaj, yang namanya manhaj jalan. Nah, barakallahu fikum. Hingga akhirnya mujadid yang ketiga, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibnu Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Yang di zaman itu di Najd banyak para ulama, fuqaha, pandai fikih seterusnya menerangkan Masya Allah namun ketika akidah mereka berjalan dengan akidah masyarakat umumnya, yang asyariah ya ikut Asy'ari, tidak mau memperbaiki hingga akhirnya beliau menegakkan dakwah tauhid dimusuhi, diperangi, diancam mau dibunuh, bahkan akhirnya penguasa ketika itu kepada beliau, "Tolong ya Syekh, kau hentikan dakwahmu." Kalau tidak engkau akan begini dan begini-begini Syekh hanya menghibur dakwah yang aku bawa ini dakwah hak. Allah akan menolong orang yang menolongnya. Kalau engkau tidak mau aku akan cari tempat lain. Pergi kata Syekh Soleh Fauzan dalam terjemahnya hanya membawa kipas tangan. Ya. Kalau enggak mau, kau enggak makan, kau apa? Ah, Allah yang beri rezeki sudah. Kipas tangan berjalan, menghibur hatinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Naam. Berjalan hingga akhirnya ketemu Malik Saud di Dar'iyah yang sekarang menjadi negara Saudi. Allah tolong kembali dakwah tauhid, manusia meninggalkan peribadan kepada kuburan, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon dan seterusnya. Lihat satu orang. Enam, berjalan dengan para penguasa. Ini barokallahu fikum. Namun di atas al-haq. Ketika penguasanya tidak mau, ya sudah kita juga tidak memaksakan. Namun kita tetap taat kepada para penguasa. Suruh berhenti, saya berhenti dakwahnya. Cari tempat lain. Ya atau tidak? Nah, ini barakallahu fikum. Lah di sini maka Rasul sallallahu alaihi wasallam huwallazi amara bihadza. Dia beliaulah yang memerintahkan untuk kita memerangi Khawarij. Nah, ketika itu jadi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah salafi bukanlah dakwah wahabi. Pertama, dari si dakwah salafi ini dakwah yang menyeru kepada pemahaman salaf. Kalau wahabi menyeru kepada pemahaman Wahab bin Rustum, bin Abdul Rahman Rustum. Ini enggak ngikuti. Yang kedua, dakwah salafi adalah dakwah yang mengembalikan manusia kepada tauhid. Beribadah kepada Allah satu-satunya meninggalkan kesyirikan. Kalau dakwah Wahabi menyeru manusia kepada pemberontakan dan menyelisihi para penguasa. Nah, yang kedua, dakwah salafi bukanlah dakwah Wahabi. Kenapa? Sebab kalau engkau nisbahkan Wahabi, karena mujadid yang ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab harusnya Muhammadi. Ya. Karena yang menyebarkan Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab. Lah berarti kalau mau Abdul Wahab, Abdullahi, ya Abdul Wahab. Nah, bukan Wahabi. Lah ini. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Dan dari beberapa sisi bukan Kenapa muncul seperti ini? Ya karena munculnya sebabnya tadi banyak orang yang mengaku salafi tidak mau kembali kepada pemahaman sahabat. Yang akhirnya berujung menentang pada penguasa. Oh, kalau begitu ya. Hah? Ya apa tidak? Ya, akhirnya lo inilah dakwah Wahabi. Nah, bukan dakwahnya Syekh Muhammad Al-Wahhab yang dibangun di atas pemahaman salaf. Maka wal jihadu innama huwa fi qitalihim yang namanya jihad adalah memerangi mereka kaum khawarij. wakafu syarrihim anil muslimin dan menahan kejahatan mereka dari kaum muslimin. Fahada hasolanati wahada hasolanati jatun. Lianna ta'ifatan min syababil muslimin in khada'u bihadal afkar. Maka ini, nam kata Syekh, jihad yang asli kita memerangi mereka orang-orang khawarij dan menahan kejahatan mereka tersebar di kalangan muslimin itulah jihad. Nah, dan ini hasil kejahatan mereka itu telah terjadi, telah ada, tersebar. Sebagai buah kenapa? dikarenakan mayoritas atau kelompok-kelompok sebagian muslimin in khada'u bihadil afkar tertipu dengan pemikiran khawarij ya orang ngaku salafi ternyata berpemikiran khawarij sehingga muncul salafi jihadi lo kenapa ya karena pemuda yang bodoh tertipu ngikuti nggak tahu mana salafi yang benar satu pemuda yang bodoh Taunya kan ada dalilnya. Ya. Kalau bicara dalil, induk mereka dari awal pun dengan dalil. Namun kapan mereka sesat kembali kepada pemahaman mereka bukan sahabat. Walukinu anna mujtamahum kafir hingga akhirnya ketika mereka telah mengikuti dakwah-dakwah tadi menyatakan oh masa ternyata masyarakat kita kafir Wah itu terlalu vulgar ya kalau mantan kafir Ternyata masyarakat kita jahiliyah Jahiliyah mana? Ya jahiliyah mereka jahiliyah Jahiliyah Lah kalau kau tahu masyarakat jahiliyah Ajari mereka ilmu Ya Ya atau tidak? Ajari ilmu kepada Coba dakwahkan ilmu kepada mereka Ilmu di sisi mereka Yang memberontak kepada para penguasa Itu bukan ilmu Nah Barakallahu fikum Ilmu bagi mereka acak kembali kepada Al-Qur'an, sunnah, tauhid dan mengikuti Rasul. Wa anna wulata umurhim kufar. Lihatlah sehingga penguasa mereka kafir. Wa an nasa ghayyaru al Islam. Mereka menganggap manusia telah merubah agama Islam. Khodauhum bihadi shubha. Maka mereka orang-orang tadi yang punya pemikiran khawarij mereka menjadikan manusia yang bodoh tertipu dengan syubhat-syubhat. Ya. Contoh ini ini ini ini. Barakallahu fikum. Hudatsaul asnan sufahul ahlam, mereka orang-orang yang masih belia umurnya, pendek pemahamannya. Barakallahu fikum. Wa sya'athat hadil afkar fi admighatihim hingga akhirnya tertancap pemikiran ini penguasanya kafir masyarakatnya telah keluar dari Islam telah menancap dalam admirahim yakni pada otak-otak mereka nah pada hati-hati mereka lamma ghusilat awalan minal ilmi sahih kenapa terjadi kok bisa memenuhi otak mereka tatkala mereka dicuci ya bersih dari ilmu yang sahih ilmu yang sahih Al-Qur'an sunat dengan pemahaman sahabat mereka melepaskan diri wa fusilu an mujtama'ihim dan mereka akhirnya menyendiri tidak mau gabung dengan masyarakatnya enam an ulama'ihim dari ulama muslimin tidak mau lukinu hadil afkar maka mereka akhirnya diberikan lakop julukan pemikiran ini ada pada mereka pemikiran khawarij walaupun belum sampai derajat khawarij yang khalis namun ada pada mereka pemikiran khawarij. Nam, maka apa? Fasoiba akla'uhum minhum. Ini kalau sudah begini susah ngobatinya. Ngelepas sudah susah. Nam, maka dari itu Nam ini demikian barakallahu fikum. Wa hadza natijatul ikhtilaf wa walil amr. Inilah buah daripada menyelisihi jalan para sahabat dan menyelisihi para penguasa dalam hal yang ma'ruf. Ini ma'asyiral muslimin rahiman wa Mudah-mudahan kita selamat dari syubuhat dan juga pemikiran ini Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan diri kita orang yang cinta kepada sunnah Dan menjadi alus sunnah yang hakiki Salafi yang murni Tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang Amin Ya sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilahi ilan wa tubilaik Tafadalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh